kesempatan ini walhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Kita dipertemukan di tempat yang mulia ini Dimudahkan untuk kita bermajelis di tempat yang mubarak ini dan dipertemukan kita ini juga dalam rangka kita menunaikan sebuah ibadah yang agung yaitu boleh ilmi menuntut ilmu terlebih tema pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tema yang sangat penting dan memberikan pengaruh besar insya Allah pada diri-diri kita. Seandainya kita mempelajarinya dan kita serius di dalam memahaminya. Tema yang kita maksud adalah mengenal lebih dekat Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin ibundanya kaum mukminin. Kita berbicara tentang beliau radhiyallahu taala anha. Ini pembicaraan yang sangat luas. Mau kita lihat dari sisi mana kita akan mendapatkan kemuliaan pada diri beliau. Kita melihat dari sisi beliau sebagai seorang istri, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapatkan beliau adalah figur istri tauladan, figur orang yang sangat mulia sebagai pendamping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sebagai contoh para istri di dalam mereka berkhidmah kepada suami mereka. Ditinjau dari sisi belut ilmu dan sebagai muallimah dua sisi sekaligus penuntut ilmu dan sebagai pengajar ilmu maka kita dapatkan beliau adalah contoh terbaik juga bagi kaum wanita beliau adalah seorang wanita yang demikian semangat di dalam menuntut ilmu memperhatikan bagaimana ibadahnya Nabi, memperhatikan bagaimana ucapannya Nabi, memperhatikan bagaimana gerak-gerik Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih. Artinya beliau semangat di dalam apa? Menuntut ilmu. Makanya jangan heran kalau di kemudian hari bahkan masih di zamannya Rasul Beliau menjadi seorang muallimah, seorang pengajar yang mengajarkan ilmu kepada umat ini. Kita insya Allah masih ingat, ya. Ada serombongan wanita Ansor atau seorang wanita Ansor datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang bagaimana tata cara mandi hayub. Tata cara mandi apa? Hayub. Sampai di akhir kisah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah untuk melanjutkan penjelasan tentang bagaimana seorang wanita mandi apa? Hayub. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para wanita dengan lesan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil kapas dan kapas itu diberi wangian, ya, kemudian di apa namanya usapkan pada bekas-bekas darah. Ya, wanita-wanita ini masih tetap bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun kemudian menarik Aisyah untuk kemudian menjelaskan bagaimana ya cara mandi hayub bagi kaum wanita. Melanjutkan penjelasan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah wafatnya Rasul juga demikian. Nah, mungkin ini bagi tulabul ilmi yang pernah belajar ilmu mustalah sampai kepada pembahasan sahabat di situ disebutkan juga para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ternyata di antara para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ada tujuh orang sahabat yang riwayatnya lebih dari seribu. Ya. Dan salah satu dari mereka adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kesimpulannya yang ingin saya sebutkan di sini bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, ditinjau dari sudut manapun kita akan mendapatkan kemuliaan beliau. Dari sudut beliau seorang istri, dari sudut beliau seorang pendidik, dari sudut beliau seorang talibatul ilmi yang menuntut ilmu. Ya. Wabillahi taufiq. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimahnya rahimakumullah wajib bagi kita semuanya. Mana ya? Baik. Baik, wajib bagi kita semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah untuk mencintai ibu kita ummul mukminin dan seluruh ummahatul mukminin. Wajib dan haram bagi kita untuk membenci ummahatul mukminin termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan wajib bagi kita untuk meyakini fadail keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insya Allah pada kesempatan kita kali ini kita akan menyebutkan sebagian dari manaqib, sebagian dari fadail keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Baik. Beliau Aisyah radhiyallahu taala anha di antara keutamaannya beliau adalah putri dari As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau sendiri siddiqah. Seorang wanita yang mencapai derajat siddiq. Makanya para ulama mengatakan tentang beliau Aisyah Siddiqah bintu Siddiq. Siddiqah bintu Siddiq. keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha an radhiyallahu taala anhu ini juga menunjukkan keutamaan sang putri. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ini tidak dirasa cukup. Ketika kita mendengar bahwasanya beliau adalah termasuk dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah merupakan kemuliaan yang luar biasa. Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ahzab tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu-ibunya mereka. Ibu-ibunya siapa? Kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam ayat ini di dalam wahyunya yang maha agung, yang maha tinggi, Allah Azza wa Jalla mengatakan ya, bahwasanya mereka, ya, istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummahatuhum ibu-ibunya mereka. Ya. Ibu-ibunya kaum mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau masih berumur 6 tahun. Ya. Masih berumur 6 tahun. Dan beliau pernah bermimpi Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi seluruh para Nabi itu wahyu. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah wa Muslim Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi annahu ra'a rajulan yahmiluha ilaihi fi qit'atin min jayyidil harir ada seorang yang membawa Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kain sutra di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi imra'atuk." Ini adalah istrimu. Fayakshifu, kemudian Nabi membuka yang menutupi Aisyah radhiyallahu taala anha fayaraha Kemudian beliau melihat Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam mimpi beliau ini. Ini wahyu dari Allah azza wajalla. Mimpinya para nabi wahyu, begitu ya, Mas? Hah? Baik. Wahyu bukan? Wahyu ya. Nah. Makanya ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih siapa? Nabi Ismail ya seperti itu memang. Dawuh perintah dari Allah Azza wa untuk menyembelih siapa? Ismail. Tidak diganggu oleh syaitan mimpi para nabi. Tidak diganggu oleh syaitan mimpi para rasul. Tidak. Adapun manusia biasa seperti kita, ya, ada mimpi yang merupakan gangguan dari siapa? Syaitan. Wabillahi itu, Kata Nabi SAW, wal hulumu minas Dan mimpi yang buruk itu dari siapa? Setan. Beliau menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau berumur 6 tahun. Nah, namun masih bersama dengan ayahnya Abu Bakar Siddiq. Baru setelah itu ya Rasul masuk kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah sudah berumur 9 tahun. Baru kemudian hidup bersama dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah sesudah hijrah Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Dan ketahuilah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang ke-11 Hijriah. Kurang lebih Aisyah ketika itu masih berumur 18 tahun ketika Rasulullah wafat. Masih sangat muda beliau radhiyallahu taala anha tetapi telah mencapai sekian banyak kemuliaan dan ketahuilah di antara yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah istri-istri Nabi fit dunya adalah azwajuhu fil jannah istri-istrinya Nabi di mana di jannah Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Ini diantara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan tafsir firman Allah azza wajal di dalam surah An-Nur ya, ayat ke-26 yang diantara potongan ayat tersebut Allah mengatakan al khabisatu lil khabisin. Wanita-wanita yang khabis, wanita-wanita yang keji ya, adalah bagi laki-laki yang keji. Adapun at-thayyibat, wanita-wanita yang baik, thayyibah bagi apa? Laki-laki yang mana? Thayyib. Maka ahlu sunnati wal jamaah Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari ayat ini diambil suatu kesimpulan kata beliau. Maka Allah liyaj'ala Aisyatan zaujata li zaujatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wahiya tayyibah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah Tidaklah Allah menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi istrinya Rasul kecuali karena Aisyah adalah seorang wanita yang apa? Thayyibah. Tidak mungkin Aisyah adalah seorang yang khabithah. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah telah mengatakan wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang apa? Keji. Wallahi orang yang mengatakan Aisyah adalah pezina, adalah celaan kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menetapkan Aisyah sebagai seorang yang khabithah. Maka bisa diartikan mereka juga menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan keji tersebut. Dengan tuduhan keji tersebut. Coba lihat bagaimana ahlu sunnah wal jamaah lurus dalam akidah mereka. Ya. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi istrinya Nabi kecuali karena Aisyah adalah apa? Thayyibah. Nah. Li'annahu atyabu min kulli tayyibin karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam disepakati beliau adalah orang yang paling toyib atyabu toyibin. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalina wal akhiri. Sayyid. Pemuka. Ya, seluruh manusia. Sayyidul mursalin. Beliau adalah atyabu at Orang yang paling toyib. Seandainya Aisyah itu seorang yang khabithah. Seorang yang keji seperti dikatakan oleh orang-orang rohibah ya. bukan hanya Aisyah yang dikatakan keji bahkan seluruh istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam rohibah mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sembilan pezina naudzubillah min Adapun ahlus sunnati wal jamaah tidak demikian. Seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling toyib. Maka seandainya Aisyah radhiyallahu taala anha seorang yang khabithah lama saluhat lahu maka tidak pantas bagi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam syar'an wala qadaran baik secara syar'i atau takdir demikian disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau dan inilah keyakinan ahlus sunnati wal jamaah Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak di antara sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan tentang keutamaan Aisyah yang maknanya kurang lebih fadlu Aisyah ala sairin nisa fadli saridi ala sairit ta'am atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan dalam hadis ini keutamaan Aisyah jika dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain fadli sarid seperti keutamaan sarid. Tahu sarid enggak, Mas? Antum? Sarid Abu Zaki apa Sarid ya, memang di sini tidak ada tapi bisa dibuat Sarid itu ya kalau orang Arab itu campuran adonan ya, tepung dicampur minyak samin dicampur dengan korma diaduk yakni ada dagingnya juga dan makanannya adalah makanan yang paling enak dan paling afdol dan sangat disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di samping mengandung nutrisi yang bagus, juga mudah dicerna karena sudah diolah seperti ini. Dan ini termasuk kesukaan Nabi SAW dan makanan yang paling afdol ketika itu. Dan adalah Nabi SAW bersabda dengan hadis ini menyebutkan tentang keutamaan Aisyah fadlu Aisyah ala sairin nisa keutamaan Aisyah atas wanita yang lain seluruh wanita kata Nabi ka fadli sarid seperti keutamaan sarid atas seluruh makanan dan ingat sabda Nabi bukan ucapan kosong sabda Nabi adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dari hawa nafsu beliau, tetapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan masih banyak sekali hadis-hadis Nabi Salawatullahi wassalamu alaih yang menyebutkan tentang keutamaan Aisyah. Dan di akhir pembahasan ini, akhir tapi masih panjang. Baik, jangan udah mau selesai. Akhir tapi masih panjang, panjang. Di antara yang menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala adalah apa yang terjadi di akhir-akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca sirah Nabi, Salawatullahi wassalamuhu alaih, kita akan mendapatkan bagian akhir dari kehidupan beliau. Kita sebutkan awal dari kehidupan Nabi bersama Aisyah yang menunjukkan keutamaan Aisyah Kemudian kita sebutkan akhir dari kehidupan Nabi SAW yang juga menunjukkan keutamaan siapa? Aisyah. Adapun kehidupan Nabi dan Aisyah di antara kedua ini silahkan dibaca dalam kutub para ulama dalam hadis-hadis Nabi yang demikian banyak. Semua kehidupan Aisyah bersama dengan Rasul adalah keutamaan. Ya Yeah. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat sirah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau sepulang beliau dari Haji Wada di tahun 11 Hijriah beliau pulang ke Madinah dan sepulang beliau dari haji beliau mulai sakit. Terus kondisi beliau memburuk. Ujian dari Allah kepada nabinya besar. Namun di saat-saat beliau sakit, beliau terus memperhatikan bagaimana keadilan beliau terhadap istri-istri beliau. Subhanallah, ini pelajaran penting dalam kehidupan keluarga beliau. Ya. Walaupun beliau sakit, beliau selalu menggilir malam beliau untuk istri-istri beliau. Hari ini di salah satu istri beliau, Juwairiyah misalnya, atau istri beliau yang lain, Hafsah, atau yang lain terus demikian sampai kemudian ya, beliau semakin parah sakitnya. Bahkan beliau sering bertanya, ini malam siapa? Ini malam siapa? Wah subhanallah. Sampai kemudian kurang lebih 10 hari menjelang wafatnya beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil semua istri beliau. Dipanggil semuanya. Dipanggil semuanya. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keribuan kepada istri-istri beliau. Istakdan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang luar biasa. Adab yang demikian tinggi. Keadilan yang demikian mulia pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tahu beliau akan wafat. Tetapi semua menyaksikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit yang sangat parah di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada semua istri-istri beliau untuk beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga menunjukkan fadail keutamaan siapa? Aisyah. Tak tahu di mana akal-akal mereka orang-orang Rafidhah. Tidak tidak tahu di mana akal-akal mereka. Orang-orang yang masih membela Perjanjian Al-Imam, Muhammad Al-Imam yang mengatakan bahwasanya mereka orang-orang itu adalah saudara kita. Agamanya sama. Jadi akidahnya sama. Bagaimana sama? Kita memiliki akidah yang benar tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang-orang Rafidhah. Mereka mengatakan Aisyah sebagai seorang yang khabithah, Na'udzubillah Lihat di akhir hayat beliau. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta izin kepada istri-istri beliau untuk beliau dirawat di tempat Aisyah. Dan subhanallah semuanya tidak ada yang mengingkari. Semuanya merelakan dengan penuh keribuan. Hatta istri-istrinya Nabi tahu semuanya. bahwa saya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam baik sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi adil dalam nafkah, adil dalam bermalam. Tapi para sahabiyat yakni istri-istri Nabi tahu bagaimana kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu diizinkan oleh seluruh istri beliau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat di tempat Aisyah. Dan ini keutamaan yang besar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukminin. Dipilih oleh Nabi SAW. Dan selama itu pula kurang lebih 10 hari Aisyah radhiyallahu taala merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Sampai di antara yang disebutkan dalam hadis, kanat Aisyah taqra'u bil muawwidatain wal adiyah al-katsirah allati hafizatha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tanfusu bidzalika ala nafsihi wa tamassahahu biyadihi Nabi SAW semakin parah sakitnya. Dan kita tahu kebiasaan Nabi sebelum tidur beliau membaca muawidatain. Ya. Baca apa? Muawidatain, Al-Falaq, An-Nas dan apa? Al-Ikhlas. Ya, ditiup pada tangan beliau dan diusap. Tapi di akhir-akhir hayat beliau beliau sudah tidak mampu lagi. Ya. Tidak mampu lagi. Maka Aisyah radhiyallahu taala membaca Muawidatain. Ditiupkan pada tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah membaca ditiupkan pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kemudian di, diusapkan, digerakkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Raja al-barakah, mengharapkan barokah dari Allah azza wajalla. Karena tangannya Rasulullah SAW mubarak. Diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Coba, apa ini bukan keutamaan? Allah memilihkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam di saat-saat menjelang wafatnya seorang perawat yang demikian penuh dengan kasih sayang seorang yang demikian lembut di dalam merawat manusia terbaik kekasih Allah azza wajalla Apakah masuk akal? Seorang nabi yang telah mencapai derajat kekasih Allah, Khalilullah. Allah pilihkan untuk beliau yang merawat beliau adalah orang yang berkhianat kepada beliau. Mustahil. Yang seperti ini tidak mungkin terjadi pada manusia yang adil. Lalu apakah kemudian seorang bersuudzon kepada Allah Azza wa wabila itu. Demikian Aisyah radhiyallahu taala merawat Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib. Suatu saat di saat beliau semakin parah datang Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah radhiyallahu taala anha dibisiki oleh Nabi SAW. Semakin dekat ajal beliau. Tiba-tiba menangis Fatimah, putri beliau. Dibisiki lagi oleh Nabi SAW yang kedua kalinya. Kemudian tiba-tiba tertawa Fatimah. Namun Fatimah tidak membuka rahasia. Apa dibalik menangisnya beliau dan apa dibalik tertawanya beliau Radiyallahu taala anha. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahihah Baik. Sampai ketika nanti Nabi SAW wafat, Aisyah atau Fatimah, afan Fatimah menceritakan. Fatimah mengatakan, Saroni an Nabiu sallallahu alaihi wasallam annahu yuqbad fi waja'ihi ladi tu fihi. Fabakait. Nabi membisikiku, membisiki, membisiki diriku. menyampaikan rahasia bahwasanya beliau akan dipanggil oleh Allah. Akan wafat di sakit beliau ini. Habakait. Maka saya pun menangis. Bayangkan ikhwan. Seorang yang datang dengan membawa Alkitab, wasunna, Seorang yang demikian besar jasanya. Seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang. Dan beliau mengabarkan sesuatu dan ini termasuk mujizat. Beliau mengabarkan sesuatu yang benar minallah dari Allah saya akan meninggal. Fabakai, ah, maka saya pun menangis, kata Fatimah. Kemudian membisiki aku dengan sesuatu yang lain. Dan aku pun tertawa. Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya aku faakbaroni anni awwalu ahlihi yatba'uhu. Aku adalah orang yang pertama kali di antara keluarga Nabi yang wafat mengikuti beliau. Dan beliau juga mengatakan, "Ya Fatimah, ama tarbain antakuni sayyidata nisa'il mu'minin?" Wahai Fatimah, apakah engkau tidak riba? engkau menjadi sayyidah nisa'il mu'minin, pemimpin nisa kaum mukminin? Itulah yang menyebabkan aku tertawa. Di akhir-akhir hayat beliau, Nabi memberikan perhatian kepada putri beliau Salawatullahi wassalamu alaihi satu-satunya putri beliau yang masih hidup. Seluruh putra putri beliau wafat sebelum Nabi wafat. Beliau memiliki tujuh putra putri. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ini putranya Nabi, tiga. Adapun putri beliau, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, dan Fatimah. Dan seluruh putra-putri Nabi wafat sebelum Nabi wafat. Ini ujian yang luar biasa bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan tersisa dari putri beliau Fatimah radhiyallahu taala di akhir wafat beliau beliau memberikan perhatian yang demikian besar kepada sang putri dan memberikan kabar gembira tentang keutamaan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di samping beliau ada semacam bejana yang berisi air. Maka beliau pun memasukkan tangan beliau dan mengusapkan tangan beliau yang basah ke wajah beliau. Salawatullahi wassalamu alaih. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ini di akhir-akhir wafat beliau. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berat ibadah kecuali Allah innalil mauti sakarat. Sungguh dalam kematian itu ada sakarat. Rasa sakit. Taib. Coba kita lihat akhir hidup beliau. Yang ini juga menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di akhir-akhir wafat beliau, beliau sudah tidak lagi bisa berbicara. Berat bagi beliau. Ketika itu Rasul di pangkuan Aisyah. Luar biasa ikhwan. Kedekatan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Kedekatan Aisyah radhiyallahu taala dengan Rasul SAW sampai di akhir wafat beliau. Di pangku Rasul SAW di pangkuan Aisyah. Di saat itu datanglah Abdurrahman menjenguk Nabi SAW. Dakhala alaihi Abdurrahman ibn Abi Bakar. Masuk saudara laki-laki Aisyah yaitu Abdurrahman. Ibn Abi Bakar. Wa fi yadihi siwak. Sementara di tangan Abdurrahman ada siwak. Fanadhara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihat siwak tersebut. Tidak berbicara beliau. Hanya melihat siwak. Coba lihat bagaimana fahamnya seorang istri yang salihah. Fahamnya umul mukminin terhadap Pandangan Nabi SAW sampai pandangan pun paham. Menunjukkan kedekatan Aisyah dengan Rasul SAW. Maka tahulah ketika itu. Aisyah tahu bahwasanya Nabi SAW yuridu siwak. Dia menginginkan siwak. Maka diambillah siwak dari tangannya Abdurrahman. Kemudian dihaluskan dan dilumatkan dengan mulut beliau. Dihaluskan dilumatkan, siwakan seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fasta kabihi. Nabi pun bersiwak dengan siwak itu membersihkan mulut beliau. Maka bergabunglah air liur Aisyah radhiyallahu taala anha dengan air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air liur Aisyah radhiyallahu taala anha bersatu bertemu dengan air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ikhwan. Ya. Apakah yang demikian itu tidak menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha? Apakah Allah memilih untuk kekasihnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam seorang yang seperti dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah sebagai seorang yang khabithah pezina naudzubillah min dzalik. Wallahi ikhwan, mereka adalah orang-orang yang khabith orang-orang yang keji. Selesai siwak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat wajah beliau, melihat dan menatap ke atas langit saat-saat wafat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tampak lesan beliau menggerakkan dan berbicara sesuatu di akhir wafatnya beliau. Maka Aisyah mendekatkan telinga beliau, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diantara yang diucapkan oleh Nabi adalah Allahumma firli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya. Di antara yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam riwayat uh, sirah demikian. Fa tufian Nabi SAW. Maka Nabi pun wafat ketika itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal di waktu duha. Di mana Nabi wafat? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hujrati Aisyah. Di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala. Baik. Setelah bertemu air liur Aisyah radhiyallahu taala anha dengan air liur Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Aisyah radhiyallahu taala merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dimakamkan di hujratu Aisyah radhiyallahu taala dimakamkan di tempat beliau wafat. Karena ini kekhususan para nabi dan para rasul. Nabi pernah bersabda bahwasanya para nabi, para rasul dimakamkan di tempat mereka wafat. Dan ingat Nabi Muhammad SAW tidak dimakamkan di masjid, tidak. Bukan masjid itu. Rumahnya Aisyah radhiyallahu taala. Hujratu Aisyah. Beliau dimakamkan di tempat tersebut dan kemudian dimakamkan pula bersama beliau nanti Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara kisah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau, salawatullahi wasalamu alaihi dan juga bagaimana kisah Nabi SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di awal hidup beliau yakni ketika membangun rumah tangga bersama Aisyah radhiyallahu taala Bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang masih memiliki hati, bagi orang-orang yang masih fitrahnya lurus, sungguh akan membaca riwayat-riwayat yang sahih ini. Ketika membaca riwayat-riwayat sirah ini akan memastikan betapa tingginya kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha betapa tingginya kedudukan ummahatul mukminin secara umum dan kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha di sisi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah dan sebuah kaidah penting untuk kita ambil bersama bahwasanya keluarga yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan istri-istri beliau adalah contoh dan tauladan. Maka ketika kita akan membahas permasalahan keluarga, contohnya ada. Ketika akan membahas bagaimana menyelesaikan problema dalam keluarga, contohnya juga ada. Dan mungkin akan kita bahas ini pada pertemuan nanti biidznillah ya azza wajalla. Baik, masih berapa waktu tersisa? Dua menit. Baik. Di akhir pembahasan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, saya ingin menyebutkan tentang satu permasalahan penting sebagai nasihat bagi mereka yang meremehkan permasalahan khilaf di antara ahlus sunnati wal jamaah dengan orang-orang Rafidhah yang mencela Aisyah. Ada yang mengatakan khilaf kita dengan Rafidhah itu hanya sekedar khilaf madhab seperti madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Bedanya sedikit. Hanya masalah fikih. Hanya masalah pakai kunut atau tidak. Hanya masalah menggerakkan sehari atau tidak. ya ikhwan, khilaf kita dengan Syiah dengan Rafidah bukan khilaf sederhana. Bukan khilaf masalah furu', namun khilaf masalah usul dan Rafidah laisu bi muslimin dan orang-orang Rafidah bukanlah kaum muslimin. Di antara perkara yang membedakan kita dengan mereka adalah dalam masalah ini. Dalam masalah sikap dan keyakinan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha طيب Para ulama mengatakan bahwasanya orang yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha seperti mengatakan beliau melakukan zina padahal Allah azza wajalla telah membebaskan tuduhan itu dalam surat An-Nur maka orang-orang yang mencela Aisyah adalah orang-orang yang kafir Qala Al-Qadhi Abu Ya'la berkata Al-Qadhi Abu Ya'la Man qadhafa Aisyata radhiyallahu taala anha bima bara'aha Allah minhu kafara bila khilaf Barang siapa yang menuduh Aisyah berzina padahal Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan tuduhan itu dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nur kafaro orang tadi telah kafir bila khilaf tanpa ada khilaf. Dan banyak di antara para ulama yang menukilkan ijma kesepakatan. Di antara para ulama yang mengucapkan tentang masalah ini adalah Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Berkata Imam Malik, Man sabba Aba Bakrin julid. Wa man sabba Aisyah kutil. Qila lahu lima. Qala man romaha faqad khalafal Qur'an. Imam Malik rahimahullah mengatakan barang siapa yang mencela Aisyah kutil dia dibunuh. Jadi berhak untuk ditegakkan hukuman bunuh. Qila lahu dikatakan kepada Imam Malik, "Lima, kenapa wahai Malik?" Man romaha faqad khalafal Qur'an. Karena orang yang menuduh Aisyah berzina, sungguh dia telah menyelisih Al-Qur'anul Karim. Ma'asirul muslimin, rahimani rahimakumullah. Dan nusus, ucapan-ucapan para ulama dalam masalah ini sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan saya sebutkan tadi dinukilkan ijma' dinukilkan ijma kesepakatan para ulama. ya ini inilah keyakinan Imam Syafi'i wal Imam Ahmad wal Imam Malik dan para ulama kita. Dan di antara dalil yang menunjukkan kafirnya orang-orang yang menuduh ummul mukminin itu berzina di antara dalilnya yang pertama ya apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah bahwasanya orang yang menuduh Aisyah berzina berarti dia telah mendustakan Al-Qur'anul Karim. Takziban lil Qur'an. Tapi kenapa dihukumi kafir? Karena orang ini telah mendustakan Al-Qur'anul Karim. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, "Wa qad ajma'al ulama." Imam Ibnu Katsir salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah Salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah beliau berkata, "Wa qad ajma'al ulama'u rahimahumullah qatibatan." Sungguh para ulama qatibatan seluruhnya kata Ibnu Katsir. Ajma'a telah bersepakat ala anna man sabbaha ba'da hadza wa ramaha bima ramaha bihi ba'da hadha alladhi dzakara fi hadzal al-ayah fa innahu kafirun li'annahu mu'anidun lil Qur'an. Ini ucapan Ibnu Katsir bisa dirujuk dalam tafsir beliau rahimahullah. Ibnu Katsir mengatakan sungguh telah sepakat para ulama seluruhnya bahwasanya barang siapa yang mencela Aisyah sesudah turunnya ayat ini kemudian menuduhnya berzina padahal telah Allah Azza wa Jal sebutkan dalam ayat ini pembebasan tuduhan itu fa innahu kafirun maka sungguh orang tersebut kafir kata beliau li'annahu mu'anidun lil Qur'an karena dia telah melawan Al-Qur'anul Karim. Dan ini ijma kesepakatan seluruh para ulama. Qala Ibnu Hazm berkata Ibnu Hazm memberikan komentar terhadap ucapan Imam Malik yang telah lalu. Barang siapa yang menuduh Aisyah berzina kutil dibunuh. Kata Ibnu Hazm Qaulu Malik hahuna sahih. Ucapan Imam Malik di sini benar. Wahia riddatun tamatun dan ucapan orang tersebut adalah kemurtadan. Riddatun tamatun wa takdzibun lillahi taala fi fi qat'ihi bi bara'atiha karena dia telah mendustakan Allah dari apa yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini membebaskan Aisyah dari tuduhan zina. Baik, ini alasan pertama kenapa mereka kafir. Ini alasan para ulama dan kenapa mereka bersepakat karena mereka telah mendustakan apa? Al-Qur'anul Karim. Kemudian alasan yang kedua, inna fihi idza'an wa tanqisan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menuduh Aisyah berzina artinya dia telah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus juga menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib dan beberapa dalil yang lain yang ini merupakan dalil-dalil para ulama bagi mereka yang mencela Aisyah, menuduh beliau berzina dan dihukumi dengan kekufuran oleh para ulama. Ini baru salah satu di antara perbedaan kita dengan orang-orang Rafidhah baru satu. Ini para ulama sudah menghukumi orang tersebut sebagai orangnya apa? Kufur. Apalagi kalau kita melihat yang lain. Ya. Kita melihat yang lain dari i'tiqadat, keyakinan-keyakinan orang-orang Rafidhah, dari keyakinan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah ini. Lalu apakah kemudian pantas untuk seorang mengatakan mereka adalah saudara kita? Agama kita sama, nabi kita sama, sama akidahnya, sama nabi kita dan seterusnya. Tidak, ikhwan. Mereka tidak meyakini Al-Qur'anul Karim. Mereka tidak memiliki akidah yang sahihah. Agama mereka adalah syirik billahi azza wajalla. Agama mereka adalah menyekutukan Allah azza wajalla fil uluhiyah wa fil rububiyah, wa fil asma'i was sifat.